yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya maka setelah itu beliau menyebutkan perkataan daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Hatim Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim dari apa yang telah beliau nukilkan dari bapaknya dari perkataan bapaknya dan perkataan Al-Imam Abi rahmatullah taala alaihimah di mana? Nah, Beliau menjelaskan bahwa sungguhnya dahulu madhabnya para ulama salaf adalah bahwa iman itu ada itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Dua imam ini, Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahmatullah taala alaihima memulai penyebutan iman dalam permasalahan akidah ahli sunnah wal jamaah karena hal ini menunjukkan tentang arti penting dan keagungan serta kemuliaan derajat daripada iman tersebut. Dan karena sesungguhnya ucapan dan amalan itu terbangun di atas keimanan. Yang tidak sah suatu ibadah kecuali dengan iman. Jika rusak keimanan seorang maka akan rusak apa yang bercabang daripada perkara-perkara keimanan tersebut baik daripada ibadah ataupun amalan-amalan saleh yang lainnya. Semua ibadah dan amalan-amalan saleh dia rusak jika keimanan seseorang telah rusak. Maka berkata rahimahullah taala bahwa sungguhnya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ini menunjukkan ucapan beliau ini nah penetapan terhadap madhab ahli sunnah, madhab para ulama salaf rahmatullah taala alaihim dalam permasalahan iman ini. Di mana perkara iman tersebut nah, mencakup nah, tiga perkara asasi yang ada padanya. Yang pertama adalah keyakinan yang, yang ada dalam hati. Kemudian yang kedua adalah ucapan dengan lisan dan yang ketiga adalah beramal dengan anggota badan. وللسلف عبارات في تفسير الإيمان <clears throat> فتارة يقولون هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح وكل هذا صحيح فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام والكلام إذا أطلق فالمقصود هنا أنه أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع صفحة السبعين ومئة berkata rahimahullah ta'ala berkata Syekh Hafidahullah ta'ala wasadada dan para ulama salaf mereka memiliki di sana ungkapan-ungkapan dalam menafsirkan tentang keimanan tentang makna iman. Terkadang mereka mengatakan al-iman itu adalah kaulan wa amal, ucapan dan perbuatan. Dan terkadang mereka mengatakan kaulan wa amalun wa niyah, Ucapan iman adalah ucapan dan amalan dan niyah. Dan terkadang mereka para ulama salaf menyebutkan iman maknanya adalah qaulun wa amalun wa sunnah ucapan dan perbuatan dan mengikuti sunnah. Dan terkadang nah, mereka juga mengatakan bahwa al-iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa diqatun bil qalb dan keyakinan dalam hati. Wal amal bil jawarih dan amalan dengan anggota badan. Dan semua daripada ungkapan-ungkapan dan tafsir tentang makna iman yang disebutkan para ulama salaf tersebut semuanya adalah sahih dan semuanya adalah benar. Maka jika mereka mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amal Al-iman itu adalah ucapan dan amalan maka masuk dalam eh, ungkapan tersebut ungkapan qaulun ucapan atau tafsir dari mana eh, makna kaulun di situ adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Sebagaimana enam amal adalah demikian juga. Amalan hati dan amalan anggota badan. Dan ini merupakan enam perkara yang dipahami dari Ujaban al-qaul. Ucapan mereka bahwa iman adalah kaul, maknanya adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Dan al-kalam, ya ini kalimat itu jika diitlakkan maka yang dimaksud qaulun itu adalah ucapan hati dan ucapan lisan sebagaimana amalan al-amal nah ketika nah diitlakkan maka mencakup padanya amalan lisan dan amalan anggota badan. Demikian penukilan dari makna ujaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala dari kitab Majmu' Fatawa dalam jilid yang ke-7 halaman yang ke-170. وحقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكليته وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء لأن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة قال ابن القيم رحمه الله تعالى أعيد سأعيد الكلام الأخير فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكليته وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء لأن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة Maka hakikat daripada keimanan <clears throat> itu tersusun dari ucapan dan perbuatan. Dan ucapan tadi terbagi menjadi dua. Ucapan dengan lisan, uh, ucapan yang pertama adalah dengan hati, <clears throat> yaitu keyakinan seseorang. Dan ucapan dengan lisan adalah nah, ucapan dia untuk ikrar masuk ke dalam agama Islam dengan kalimat syahadatain. Demikian juga al-amal amalan juga terbagi menjadi dua amalan hati yang berubah niat dan keikhlasan seseorang. Dan amalan yang kedua adalah amalan anggota badannya. Melakukan daripada amalan-amalan iman. Jika empat ini hilang pada seseorang maka hilang keimanan itu secara keseluruhan. Dan jika hilang pada seseorang tasdiqul qalb pembenaran dalam hati maka tidak bermanfaat seluruh daripada bagian-bagian iman yang lainnya. Kenapa? Karena pembenaran dalam hati merupakan syarat sah daripada keyakinan dia. Keyakinan daripada seorang dan bermanfaatnya bermanfaatnya keimanan atau akidah tersebut bagi seorang. Tidak bermanfaat akidah seseorang nam kalau tidak ada pembenaran di dalam hatinya. Ini makna ucapan daripada Imam Muqayyim rahmatullah taala. Faqad ajma'a as-salafu radhiyallahu taala anhum ala anna al-iman qaulun wa 'amal. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال كتبت عن ألف من العلماء في بعض الألفاظ ألف وثمانمائة كتبت عن ألف من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال الإيمان قول ذكره الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة المجلد الخامس صفحة تسع وخمسين وخمسمائة Telah sepakat para ulama salaf bahwa sungguhnya iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini Al-Imam Bukhari rahmatullah taala alaihi beliau berkata, telah aku bertemu lebih daripada seribu laki-laki dari kalangan para ulama di berbagai negeri tidak satu pun aku melihat mereka berselisih bahwa makna iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang bisa bertambah dan bisa berkurang dan demikian juga beliau berkata bahwa sungguhnya aku telah menulis dari nah, lebih seribu orang para ulama dan aku tidak pernah menulis kecuali dari orang yang mengatakan bahwa al-iman itu adalah qaulun wa amal. Adapun orang yang adapun orang yang mengatakan bahwa iman itu hanyalah qaul, maka aku tidak pernah menulis dari mereka sebagaimana ucapan beliau dinukil oleh al-Imam Al-Alikai dalam kitab al sunnah Nah, jilid yang kelima, halaman yang ke-559. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الإجماع فقال أجمع أهل الفقه والحديث أجمع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ذكر ذلك ذكر ذلك في مجموع فتاويه المجلد السابع صفحة 72 و600 Inilah menyebutkan Al Imam Abdul Bar rahmatullah taala alaihi ijma para ulama salaf dalam permasalahan itu. Di mana beliau berkata telah bersepakat para ulama ahlul fiqh dan ahlul hadis bahwa sungguhnya al-iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Dan iman di sisi para ulama tersebut adalah suatu perkara yang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Berkata Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah taala alaihi dan telah sepakat para ulama salaf bahwa sungguhnya al-iman adalah Qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazid wa yanqus bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Sebagaimana hal tersebut dinukil dan disebutkan dalam majmu' fatwa syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaihi nah, pada jilid yang ketujuh halaman 672. إذا الإيمان قول وعمل وهما شيئان ونظامان وقرينان لا يفرق بينهما ما يجوز أن يفرق بين القول والعمل إذا الإيمان قول وعمل وهما شيئان ونظامان وقرينان لا يفرق بينهما ولهذا كان القول والاعتقاد أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Jadi al-iman itu adalah qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang senantiasa bergandengan tidak boleh untuk dipisahkan di antara keduanya. Oleh karena itu, ucapan dan keyakinan bahwa sungguhnya iman merupakan qaulun wa amal iman merupakan ucapan dan perbuatan nah merupakan bagian daripada syiar-syiar agama Islam sebagaimana yang dinukil hal tersebut dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah taala alaihi المقصود من هذا الاعتقاد الذي ذكره السلف الصالح هو الرد على المرجئه الذين جعلوا الايمان قولا فقط المرجئه تقول الايمان قول والسلف يقولون الايمان قول وعمل وفسروا هذه الأقسام الأربعة قول وعمل قول باللسان قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح قال شيخ الإسلام سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة الفتاوى المجلد السابع صفحة 71 و100 Dan para ulama salaf mereka telah mentafsirkan tentang empat bagian tadi. Wa iman adalah qaulun wa amal. Qaulun demikian juga qaulun wa amal wa Dan yang lain yang mengatakan bahwa qaulun wa amal wa tibau sunnah Telah ditanya tentang perkara ini Al-Imam Sa'ad bin Abdullah Ad-Dusturi Ketika beliau ditanya, apa itu iman? Beliau mengatakan, qaulun wa amal wa niyatun wa sunnah. Iman kata Al-Imam Sal bin Abdullah Ad-Dusturi, dia adalah ucapan dan perbuatan dan niat dan sunnah. Dusturi. Dusturi. Dusturi. Ini dinukil oleh Rasulullah Karena Kata beliau, sesungguhnya iman jika dia hanya sekedar ucapan tanpa amalan maka ini adalah kekufuran. Iman hanya sekedar ucapan tanpa amalan ini adalah kekufuran. Sementara jika iman itu adalah ucapan dan amalan tanpa niat maka itu adalah nifak. Dan jika iman itu hanyalah kaul, hanyalah dia ucapan dan amalan dan dia akan tetapi tanpa di sana mengikuti sunnah maka dia adalah bid bid'ah. Nah, ini adalah makna daripada pentafsiran para ulama tersebut bahwa iman itu adalah ucapan, amalan, niat dan sunnah. Disebutkan hal ini oleh Syekhul Islam atau perkataan Sal bin Abdullah Ad-Dusturi tersebut dinukil oleh Syekh atau dinukilkan nah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah taala alaihi nah, dalam Majmu' Fatawa jilid yang ketujuh halaman ke 171 أما عن تعريف الإيمان فالإيمان في اللغة له معنيان الإيمان في لغة العرب له معنيان الأول الأمن أي إعطاء الأمن والأمان والأمن ضد الخوف قال تعالى وآمنهم من خوف فآمن أي أصبح داخلا في الأمن ومنه اسم الله المؤمن من أسماء الله المؤمن لأنه سبحانه وتعالى أمن عباده أن يظلمهم لأنه سبحانه وتعالى أمن عباده أن يظلمهم الثاني التصديق أي الذي يصدق قوله بالعمل والتصديق ضد التكذيب قال تعالى قولوا آمنا بالله الآية Adapun definisi daripada iman Al-iman secara bahasa nah, dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Makna yang pertama dari iman itu adalah al-aman. Keamanan. Aman. ini pemberian keamanan, ketentraman Dan aman tersebut adalah sesuatu yang dia bertentangan dengan khauf, sesuatu yang bertentangan dengan ketakutan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut Nah, dan manusia secara umumnya rasa aman, rasa tentram jauh daripada ketakutan. Fa'amana kalimat seorang mengatakan fa'amana maknanya adalah seorang dia memberikan keamanan maknanya adalah jika seorang dia masukkan nah, orang yang lainnya masuk dalam Atau fa'amana ay asbaha dakhilun fil iman. Kalau seorang dikatakan dia telah beriman, yakni nah, dia adalah orang yang telah masuk dalam keimanan. Dan di antara nama-nama Allah swt yang mulia adalah al-mu'min. Kenapa Allah swt nah, disebut dengan nama al-mu'min tersebut karena Allah swt adalah zat yang memberikan keamanan kepada hambanya untuk tidak didolimi. Makna yang kedua adalah at-tasdiq. Makna daripada iman yang kedua adalah atas at-tasdiq. Pembenaran. Ya, ini maknanya bahwa iman adalah sesuatu yang membenarkan ucapannya dengan amalannya. Dan atas dik tersebut pembenaran itu adalah lawan daripada enam pendustaan. Seperti firman Allah swt. wa taala, "Qulu amanna billah," katakanlah berimanlah kalian kepada Allah. Yani maknanya jangan kalian mendustakan Allah swt. Ini makna iman secara bahasa yang pertama adalah al-amnu, enam keamanan. Dan yang kedua adalah at-tasdiq, yakni pembenaran. Pembinaannya oh, adalah ucapan seorang dengan amalannya. هذا في اللغة هذا المعنى في لغة العرب العرب استعملت الإيمان في اللغة على معنيين الأمن والتصديق وذكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني أن الإيمان هو مجرد التصديق قال وقد أجمع أهل اللغة على ذلك فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وخالف ورد على ادعاء الإجماع وقال أن الإيمان يأتي في لغة العرب بمعنى التصديق وزيادة وليس مجرد تصديق يأتي بمعنى قال وهذا المعنى يتناسب مع المعنى الشرعي هناك تناسب وتلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ثم قال فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا إذا أيها الإخوة خطأ لو رأيت في كتب بعض العلماء أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق هذا خطأ هذا فيه نظر لا تصديق وزيادة تصديق وإقرار وتسليم وإذعان وانقياد هذا هو هذا هو تفسير الإيمان في لغة العرب وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال التصديق تفسيره بالتصديق فيه نظر Ini adalah makna <clears throat> al-iman tersebut secara bahasa. bahwa orang-orang Arab mereka menggunakan eh, lafaz atau kalimat iman itu dengan dua makna yang telah disebutkan tadi. Dan di sana Al-Imam Al-Baqilani nah beliau berpendapat bahwa sungguhnya al-iman secara bahasa <clears throat> itu hanyalah bermakna at-tasdiq saja. <clears throat> Dan beliau menukil ijma' daripada para ulama logah para ulama bahasa Arab dalam permasalahan ini. Nah, ada mereka <clears throat> menyangka bahwa sungguhnya uh, al-iman itu hanyalah bermakna at-tasdiq pembenaran saja. Nukilan ijma daripada al-Imam Al-Baqilani tentang makna iman yang hanya berupa at-tasdiq pembenaran saja. Nah, telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah taala alaihi. Rahmatullah taala alaihi dan beliau berkata, "Nah, makna daripada al-iman dalam bahasa Arab itu adalah at-tasdiq wa ziyadah." Nah, pembenaran dan lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar pembenaran, akan tapi pembenaran dan ha, sesuatu yang lebih daripada sekedar pembenaran saja. Dan makna ini enam adalah makna yang sesuai dengan makna syar'i, makna logawi, makna secara bahasa dari iman bahwa dia adalah tasdiq dan yang lebih daripada itu. Apa lebihnya nanti akan disebutkan. Nah, di antara kelebihan makna daripada at-tasdiq, nah at-tasdiq wal iqrar, at-taslim, wal inqiyad. Nah, bahwa makna daripada iman itu adalah At-tasdiq wa ziyadah adalah makna yang sesuai dengan makna syar'i daripada makna iman itu sendiri. Maka yang benar tentang tafsir daripada iman itu adalah dengan lafaz al-iqrar. Nah, persetujuan. Dan memaknakan iman nah, dengan lafaz al-iqrar tersebut atau dengan makna al-iqrar tersebut itu lebih dekat nah, kepada kebenaran nah, daripada kalau dimaknakan al-iman tersebut dengan makna at fiq ini yang berupa pembenaran bersamaan di antara dua kalimat tersebut terdapat di sana perbedaan makna. Nah, <clears throat> karena itu Syekh syaikh wa taala beliau mengatakan bahwa suatu perkara yang salah jika engkau mendapati dalam kitab-kitabnya para ulama yang mereka mentafsirkan makna iman itu hanya sekedar at-tasdiq saja. Nah, pembenaran saja. Yang benar adalah bahwa iman <clears throat> secara bahasa dia mempunyai makna lebih daripada sekedar tasdik. Nah, Ya, ini maknanya adalah at-tasdiq wal iqrar wat taslim wal inqiyad. <clears throat> Makna daripada iman secara bahasa itu adalah pembenaran dan persetujuan dan penyerahan diri dan ketundukan. Nah, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah taala alaihi Nah, di mana beliau berkata bahwa memanakan kalimat al-iman secara bahasa hanya sekedar at-tasdik adalah nah perkataan yang fihi nah perlu dikasih ulang.